Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh nabiyullah wa khaliluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'da. Ikhwani fid din azdani wa zakumullah. Insyaallah taala pada kesempatan malam hari ini Kita akan memulai membaca sebuah kitab yang sangat berharga dan berfaedah karya seorang imam, Ibnu Imam yang dikarang oleh seorang imam dan anaknya seorang imam. Yaitu kitab Al-Ha'iyah li Abi Bakar bin Abi Dawud rahimahullah. Kitab apa? Al-Ha'iyah. Jadi kitab yang akan kita baca ini kitab Ha'iyah, tapi disyarah juga oleh Syekh Saleh Al-Fauzan wafaqahullah. Paham ya? Na'am barakallahu fikum. Syarah yang sangat bagus, ringkas, namun faedahnya sangat banyak sekali. Nanti kita akan ikuti satu persatu. Yang jelas sebelum kita memasuki tahu dulu kitab yang kita baca kitab apa? Kitab Ha'iyah. Kitab Ha'iyah, sebuah pantun atau puisi yang diakhiri dengan huruf ha. Paham ya? Sebuah pantun atau puisi yang diakhiri dengan huruf ha. Seperti punya Ibnu Ibnu Qayyim. Ha? Seperti Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Nah, barakallahu fikum. Abdurrahman, mengarah sini Abdurrahman. Nah. Seperti nah karyanya Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah juga punya karangan Nuniyah. Karena pantun puisi di dengan huruf apa? Nun. Syekhul Islam juga punya karya namanya Lamiyah. Karena puisi atau pantun di dengan huruf apa? Lam. Ini haiyah ini yang kita baca. Karya siapa? Karya seorang imam, anaknya seorang imam. Paham ya? Imam siapa? Jadi nanti tanya, Ha'iyah yang kita baca ini adalah karyanya Al-Imam Abu Bakar bin Abi Dawud. Abu Bakar namanya Abdullah. Namanya Abdullah. Nah, barakallahu fikum. Untuk saat ini di sini belum ada yang namanya Abdullah ya. Sudah ada belum? Belum ada kan? Nah, tapi walaupun belum ada kita semuanya adalah ibadullah. Paham ya? Hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Enggak masalah. Al-Imam Abu Bakar namanya Abdullah. Jadi Abu Bakar bin Abi Dawud. Abu Dawud tahu enggak? Al-Imam Abu Dawud seorang imam, pemilik Sunan Abu Dawud. Namanya Sulaiman Ibnul Ash'af As-Sijistani. Agak susah mengucapkannya pelan-pelan perhatikan. Al-Imam Abu Dawud rahimahullah namanya adalah Sulaiman Ibnul Ash'af As-Sijistani rahimahullah. Susah enggak kira-kira? Nah, enggak masalah nanti soalnya kita bukan orang Arab ya, jadi mengucapkannya harus pelan-pelan. Khawatir keliru nanti. Nah, jadi Haiyah ini karya siapa tadi Haiyahnya? Ya. Al-Imam Abu Bakar. Abu Bakar bin Abi Dawud. Abu Bakar siapa namanya? Abu Abdullah. Eh, Abdullah. Namanya Abdullah bin Abi Dawud. Nah, Abi Dawud itu bapaknya. Imam Abu Dawud pemilik Sunan Abu Dawud itu. Jadi digelari dengan Imamun Ibnu Imam dia adalah seorang imam dan anaknya seorang imam. Maksudnya Al-Imam Abu Bakar itu adalah imam dan bapaknya juga seorang imam itu loh. Nah, siapa namanya Imam Abu Dawud tadi? Sulaiman Ewa Ibnul Ash'af As-Sistani Pertama Shin, kedua Sa Jangan keliru ya nah, Namanya Al-Imam Abu Dawud Sulaiman Ibnul Ash'af As-Sijistani. Bisa ngulangi Ah Yusuf? Belum. Ulangi antum? Antum? Naam, ahsan. Sulaiman Ibnul Ash'af As-Sijistani rahimahullah. Antum bisa ulangi? Sulaiman Ibnul Ash'af. Ah, keliru, Ash'af, Ash Ash'af. Apa? Ash'af. Ash'af kebalik. <laughs> Sulaiman Ibnul Ash'af. Yang pertama hamzah dua ain. Yang terbalik ya. Nah, barakallahu fikum. Allah musta'an labas. Jadi Ha'iyah ini fokus sekali ya mengenai akidah dan nah barakallahu fikum prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah terutama dalam masalah asma wa sifat dan juga masalah para sahabat dan masalah pelaku dosa besar dan masalah keimanan serta membongkar kedoknya para ahlu bid'ah odalal dari kalangan Jahmiyah, eh, Mu'tazilah, Khawarij, Murji'ah nanti di akhir-akhir kitab akan kita lihat satu persatu. Pertama ya? Jadi kitab yang akan kita baca kitab apa namanya? Al-Ha'iyah, sebuah pantun atau puisi yang diakhiri dengan huruf h Karya seorang imam, Imam Abu Bakar bin Abu Dawud Al-Imam Abu Bakar siapa namanya tadi? Abdullah. Al-Imam Abu Dawud Naam Sulaiman Ibnul Ash'af As-Sijistani rahimahullah. Antum bisa mengucapkan belum? Coba. Ismail siapa? Siapa namanya Al-Imam Abu Dawud? Masih berat. Sulaiman Hasan. Nah, mudah. Sulaiman Ibnul Ash'af As-Sistani rahimahullah. Enggak masalah yang berat, enggak masalah, yang penting nanti diringankan. Nah, barakallahu fiikum mudah sekali ya. Yang jelas kitab ini sudah kita tahu bahwasanya kitab ini kitab kitab uh, eh, karangan seorang imam yaitu Imam Abu Bakar bin Abi Dawud rahimahullah membahas masalah akidah al sunnah wal Jamaah. Na'am barakallahu fikum. Jadi syarah oleh Syekh Saleh Al-Fauzan waffaqahullah. Kita eh, membaca pembukaan daripada penyarah ini karena pembukaannya juga bagus sekali. Langsung memasuki halaman 43 yang punya kitabnya, yang belum punya kitab sabar dulu. Nah, karena kitabnya ini yang asli harganya agak mahal, 100 lebih. Barakallahu fikum tapi yang fotokopi yang salah murah. Enggak masalah kita lihat. Muqaddimatus syarih, pembukaan penyarah, yaitu pembukaan Syekh Shalal Fauzan. Na'am barakallahu fikum hafizallahu taala. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. ya Naam setelah beliau eh, membaca hamdalah kemudian juga salawat dan salam untuk nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para dan keluarganya dan juga para sahabatnya amma ba'd kemudian beliau nah barakallahu fikum mengawali setelahnya amma ba'd fa hadha syarhun liman dumati Abi Bakar bin Abi Dawud As-Sijistani rahimahullah perhatikan baik-baik ini adalah sebuah syarah untuk sebuah pantun karya Al-Imam Abu Bakar bin Abi Dawud As-Sijistani rahimahullah As-Sidi as rahimahullah wahiyya tadammana aqidatahu wa makana alaih yang mana pantun ini terkandung di dalamnya akidah beliau keyakinan beliau dan nam keberadaan beliau di atasnya wa annahu muttabi'un fi dhalik Bahwasannya beliau mengikuti jejaknya para salaf kenapa kok seperti itu keadaannya karena yang orang yang selamat nah barakallahu fikum itu adalah orang-orang yang mengikuti jejaknya para salaf kalau ingin selamat ikutilah jejaknya para salaf Na'am barakallahu fikum. Ingin bahagia, ikutilah jejaknya para salaf. fasaidu man tamassaka bima kana alaihi salaf wajtanaba ma ahdatsahu al-khalaf. Sudah kita lewati faedahnya. Orang yang bahagia itu adalah orang yang senantiasa berpegang teguh dengan jejaknya para salaf dan menghindarkan dari perkara-perkara baru yang dibikin oleh orang belakangan. Kita lihat wa annahum muttabi'un wa annahum muttabi'un lis salafi dzalik bahwasannya beliau di dalam masalah akidah dan keyakinan mengikuti para salaf. Waqad kana al-muslimuna fi sadril awal asr as-sahabah wa man ba'dahum min al-qurun al-mufaddalah. Perhatikan baik-baik. Dan sungguh terdahulu kaum muslimin di generasi pertama sejak zaman para sahabat dan yang setelah mereka dari tiga generasi yang diberikan keutamaan. Tiga generasi yang diberikan keutamaan. Perhatikan tiga generasi yang diberikan keutamaan Generasinya apa saja? Antum? Tiga generasi yang diberikan keutamaan generasi siapa saja? Sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in. Itu kalau antum dengar al-qurun al-mufaddalah, itu berarti tiga generasi tersebut. Paham ya? Oleh karena itu Syekh Saleh Al-Fauzan, nah barakallahu fikum hafizahullah taala, eh, memberikan sebuah definisi yang sangat bagus Nah, memberikan sebuah definisi yang sangat bagus bukan Syekh Ibn Baz, Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah taala, nah barakallahu fikum, fa ahlus sunnati wal jamaah hum ahlul qurun al-mufaddalah. Paham ya? beliau mengatakan ahlus sunnah wal jamaah itu siapa? Ahlus sunnah wal jamaah mereka ada al, adalah apa? Adalah al-qurun al-mufaddalah, adalah tiga generasi yang diberikan keutamaan. Eh? kemudian beliau mengatakan wa na barakallahu fikum <clears throat> Wa man iktafa atharahum wa sara ala manhajihim fahuwa salafi semaknanan itu ya. Barang siapa yang mengikuti jejaknya para salaf tadi itu, para sahabat tadi itu, nah para orang-orang tiga generasi tadi itu, nah barakallahu fikum dan juga mengikutinya, meniti jejaknya dan mengikutinya maka dia dikatakan salafi. Dikatakan salafi. Nah, barakallahu fikum. Jadi perlu diperhatikan ya. Ahlul qurun al-mufaddalah siapa tadi? tiga generasi yang diberikan keutamaan Usama Naam sahabat tabi'in wa atba'u tabi'in. Naam. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, khairun nasi qarni, tsumma alladziina yalunahum, tsumma yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah generasiku. Generasi siapa ini berarti? Para sahabat. Kemudian yang setelah mereka yaitu tabi'in. Kemudian yang setelah mereka yaitu atba'ut tabi'in. Ini al-qurun al-mufaddalah, tiga generasi yang diberikan keutamaan. Satu generasi itu berapa tahun? Berapa tahun? 70 kurang. Satu generasi itu berapa tahun? Kurang. Satu generasi itu berapa tahun? 100. nah, 100 tahun ya. Nah, barakallahu fikum. Nah. 100 satu abad 100 tahun ya seperti itu itu disebutkan para ulama seperti itu. Nah, jadi perlu diperhatikan ya, enam al-qurun al-faddalah tiga generasi yang diberikan keutamaan tadi adalah generasi sahabat, kemudian tabi'in, kemudian atba'ut tabi'in. Kita lihat. Enam dikit lagi ya. Kata beliau ya'taqiduna ma ja'a fil Qur'an wa sunnah min ghairi taraddudin aw syakkin. Yang mereka semuanya yaitu para salaf mereka meyakini apa yang ada di dalam Al-Qur'an, Na'am barakallahu fikum dan di dalam As-Sunnah tanpa ragu dan perbimbang. Gak ada keraguan, gak ada kebimbangan. Karena Al-Qur'an dan As-Sunnah dua-duanya akurat, terpercaya, tidak ada keraguan sedikit dalamnya. Paham ya? Tidak ada kesalahan, maksum, terjaga dari kesalahan. Al-Qur'an dan As-Sunnah. Oleh karena itu ikutilah Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ikutilah dalil. Kalau kita mengikuti semata-mata fatwa ulama itu masih bisa berubah-ubah. Tapi kalau mengikuti dalil nggak akan berubah. Paham ya? Enggak akan berubah. Ngikutin Al-Qur'an Sunnah enggak akan berubah. Ustaz, dulu Syekh Fulan berfatwa demikian, sekarang kok berfatwa seperti ini ya? Dulu katanya mengharamkan, sekarang membolehkannya. Fatwa itu masih bisa berubah-ubah. Dalilnya bagaimana? Kalau dalilnya sih masih mengharamkan, ya itu dalilnya itu ambil. Paham ya? Jangan ngikuti semata-mata fatwa, keliru. Ikutilah dalil Al-Qur'an Sunnah yang tidak akan berubah sama sekali. Tidak akan apa? berubah sama sekali. Oleh karena itu Rasulullah SAW berwasiat Nah barakallahu fikum dengan sebuah wasiat yang antum sering mendengarnya. Dalam sebuah hadis apa? Inni tarikun fikum amrain in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di kitabullah wa sunnati. Sesungguhnya aku tinggalkan kalian atau tinggalkan pada kalian dua perkara. Setelah aku meninggal nanti, jika kalian berpegang teguh dengan dua perkara tersebut, niscaya kalian tidak akan sesat selama-lamanya. Apa dua perkara tersebut? Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW. Akurat, terpercaya, gak ada sedikit subhat di dalamnya, tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Ikutilah dalil. Wa man farakat dalil dalla ansawa sawa'is Barang siapa yang menistakan diri dari dalil, sungguh dia telah tersesat dari jalan yang lurus. Kama qala al-Imam Ibn Qayyim al-Jauziyah rahimahullah di dalam kitab Madarijus Salikin. Apa maksudnya ya? Wa man farakat dalil dalla ansawa sawa'is sebuah kalimat yang sangat ringkas, pendek, singkat, padat, tapi maknanya sangat kuat sekali. Orang kalau menyelisih dalil, sesat dari jalan yang lurus. Paham ya? Karena dalil itu sebagai patokan. Antum misalkan jalan di sebuah kota, ada pelang warna hijau kadang, jalan menuju Jogja, lurus. Antum malah balik arah misalkan. nggak akan sampai Jogja. Paham ya? Karena antum menyelisih dalil, menyelisih petunjuk tadi itu. Paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Antum mau pergi ke Jogja arahnya ke barat misalkan atau malah ke timur terus, timur sana. Misalnya Surabaya. Mau contohnya aja ya karena dalilnya ada atau malah nyelisi dalil. Dalil masih petunjuk tadi loh ya, secara globalnya makna bahasa seperti itu. Maksudnya dalil itu Al-Qur'an Sunnah. Kalau antum mengikuti dalil lurus, selamat, tapi ketika antum berseberangan dengan dalil sesat. Wa man faraqad dalil dhalla an sabil. Barang siapa yang memisahkan diri dari dalil sungguh dia telah tersesat dari jalan yang lurus. Naam. Sedikit lagi barakallahu fikum karena itu ada titiknya itu ya. Ini masih koma semua ya. Allahu musta'an. Li'annahum amanu billahi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam imanan shadiqan qawiyan. Dikarenakan mereka para sahabat beriman kepada Allah dan rasulnya dengan keimanan yang jujur dan kuat. Fa'taqadu ma jaa fi kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam maka mereka meyakini apa yang datang dalam Al-Qur'an dan yang ada dalam sunnah Rasulullah SAW amanu kulli mastamala alaihi al-Quran wastamalat alaihi sunnah min jami' umuriddin yang mereka semuanya beriman terhadap apa yang terkandung di dalam Al-Quran dan yang terkandung dalam sunnah dari seluruh perkara-perkara agama fa innahum yu'minuna nabiha, maka sungguhnya mereka yaitu para sahabat mengimani dengannya wala yasukuna fi dzalika sawa'an kana fil aqaid al ibadat al muamalat al adab al akhlak aw fil ahkam syar'iyyah kal halal wa haram. Maksudnya bagaimana? Mereka para sahabat tidak tidak ada satupun yang ragu baik dalam masalah akidah, ibadahnya, muamalahnya, adabnya, akhlaknya, hukum-hukum syar'iyyah seperti halal haram enggak ragu mereka. Paham ya? Kenapa kok enggak ragu? Karena sumbernya akurat yaitu Al-Quran was sunnah. Jadi kalau orang ikut al-sunnah itu enggak ragu sudah. Al-Quran sunnah. Paham ya? Seperti itu. Kita lihat. Makanu yatawaqqafuna fi syai'in min dhalik. Mereka tidak pernah yang namanya berhenti nan tanpa Al-Quran sunnah. Lian hadza muqtadal iman karena ini adalah apa? keharusan atau tuntutan daripada iman Wahum aman amanu haqqan wa sidqan bahwasanya mereka beriman dengan benar dan jujur fala yataraddaduna fima sabata fi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam fi ayyi mawdhu'in kan maka mereka tidak ragu sedikit pun terhadap apa yang telah datang di dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ayyi mawdhu'in kan pada pembahasan apa saja perhatikan baik-baik jangan sampai kita tidak tenang dengan keputusan Allah dan Rasulnya jangan sampai kita tidak tenang dengan apa yang Allah dan Rasulnya tetapkan kenapa sesat kalau kita tidak tenang dengan keputusan Allah dan Rasulnya itu sesat Kenapa sesat? Allah Subhanahu wa taala telah memberikan Na'am barakallahu fikum ultimatum di dalam Al-Qur'anul Karim mengenai keberadaan orang-orang yang mereka barakallahu fikum hafizakumullah berpaling dari ketetapan Allah dan Rasulnya. Maksudnya bagaimana? Allah dan Rasulnya telah menetapkan sebuah syariat ini halal ini haram, dia malah mencari pilihan yang lain. Sudah diarahkan ke depan malah ke belakang, ke kiri malah ke kanan. Paham ya? Nah, ke atas malah ke bawah, seperti itu. Berpaling. Akhirnya apa ujung-ujungnya? Kesesatan yang dia dapatkan. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa makana li mu'minin wa la mu'minatin Iza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dalla. dhalalan mubina." Faqad dalla dhalalan mubina. Artinya tidak sepantasnya, tidak selayaknya seorang mukmin laki maupun wanita apabila Allah dan rasulnya telah menetapkan sebuah perkara, sebuah hukum, sebuah syariat ini halal, ini haram, malah justru dia mencari pilihan yang lain. Wah, nggak cocok, nggak enak, nggak seru, nggak gaul. Hati-hati itu ya. Mencari pilihan yang lain yang sesuai dengan hawa nafsunya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, hati-hati. Nah, nggak layak, nggak pantas seperti itu. Kenapa? Yang pantas itu sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami taat. Mendengar Al-Qur'an, mendengar As-Sunnah. Mentaati Al-Qur'an, manfaatnya sunnah. Apa ancamannya? Wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang